أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم Dalam dua ayat ini kita akan mendengar jawaban wahyu kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan pertanyaan-pertanyaan yang penting sekali. yaitu pertama mengenai minuman keras, judi, dan ketiga apa yang dibelanjakan oleh seorang muslim dari hartanya itu. Yang keempat tentang anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Empat persoalan ini bisa dikatakan salah satu dari tonggak hidup kemasyarakatan di mana saja di dunia ini. Kalau empat masalah ini tidak tertib, kalau manusia masih melanggar apa yang sekarang ini akan kita dengar dari hukum Allah Subhanahu wa taala tentang empat persoalan di atas, maka tidak mungkin masyarakat itu akan menjadi masyarakat stabil baik dan sehat dan sebagainya. Karenanya marilah kita mendengar artinya lebih dulu kurang lebih sebagai berikut. Sahabat-sahabatmu, hei Muhammad, menanyakan tentang hukum minum minuman keras dan tentang hukum judi. Katakan kepada mereka, dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu akan terdapat dosa-dosa besar dan kejahatan dan bahaya yang besar. Walaupun di dalam hal itu ada terselip keuntungan Nanti saya akan jelaskan apa manafek itu. Namun jelas kata firman Allah, cilakanya, borornya lebih besar daripada manfaatnya. Karena hilangnya akal, karena hilangnya harta, jelas lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh orang akan mendapat keuntungan dari judi atau daripada minuman-minuman keras itu. Jadi kalau akal hilang, badan manusia ini akan terserang atau dihadangkan kepada kecelakaan dan kerusakan. Judi akan merusak rumah tangga, dan hancurnya satu satu keluarga. Karena itu, jauhilah perbuatan itu. Sebelum nanti kamu akan bermusuh-musuhan, akan berbunuh-bunuhan, akan berkelahi. Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus dibelanjakan dari harta mereka. Jawablah kepada mereka, kalau mereka tanya apa yang mesti dibelanjakan dan apa yang mesti ditinggalkan, katakan belanjakanlah dari hartamu kelebihan daripada kebutuhanmu. Dari apa yang harus kamu simpan untuk keluargamu dan anak istrimu. Yang kamu perlukan, selain daripada itu, belanjakan. Sebab dalam perbelanjaan semacam ini, Anda masih dianggap tidak kehilangan harta itu. Asal harta itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkinan amannya harta itu di sisi Allah lebih daripada amannya harta itu di di di, di lemari pesimu. Kemudian mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Apakah mereka itu bergaul dengan mereka? digauli anak-anak dikumpuli anak-anak yatim ini apa diasingkan sendiri katakan kepada mereka kalau anda akan berkumpul dengan anak-anak yatim maka itu adalah juga saudara-saudaramu seagama dan kakak yang lebih tua harus mencintai saudaranya yang lebih kecil dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan Fala taj'alu dan janganlah kamu jadikan kamu punya pergaulan dengan anak-anak yatim ini satu jalan untuk makan harta anak-anak itu atau mengambil keuntungan dari harta anak-anak itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui semua yang kamu lakukan. Ini artinya secara eh, singkat Sebab turunnya ayat ini menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Turmuzi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa beliau mengatakan ya Allah jelaskan tentang masalah minuman ini yang sejelas-jelasnya karena memang masalah minuman ini masalah yang e, tersebar waktu itu maka dalam ini turun ayat yas'alunaka anil khamri wal maisir. Umar dipanggil sebab Rasulullah SAW kalau keturun, dituruni ayat beliau memanggil penulis-penulis wahyu dan penulis wahyu itu nanti menulis dan menyebarkan apa yang didengar daripada Rasulullah SAW dan yang telah ditulisnya dipanggil dan dibacakan ayat ini tapi Umar kurang puas Umar masih mengatakan ya Allah jelaskan tentang masalah ini sejelas-jelasnya. Maka turun ayat di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Hei orang-orang iman, di salat atau masuk dalam salat dalam keadaan kamu masuk ibu. Sampai kamu mengerti, sampai kamu sadar maka sebagian daripada kaum sahabat waktu itu minumnya itu malam. Tubuh sudah habis mabuknya. Masuk sholat tanpa suka. Munadi Rasulullah SAW bertanya menyerukan, "Hei, jangan ada seorang yang masuk sholat dalam keadaan mabuk." Maka Umar dipanggil untuk mendengar ayat ini. Umar mengatakan Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, turunkan ayat yang tegas tentang masalah khamr ini. Maka dibacakan ayat yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ber, ber, berfirman dalam surat Al-Maidah, "Fahal antum muntahun?" Lalu baru Umar bilang, entahaina entahaina. Sudahkah engkau sudah berhenti semua wahai kaum muslimin daripada khamar itu? Maka berhentilah mereka. Dan sami'na apa'na. Mereka berhenti. Yang kedua, riwayat Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas. Waktu turun ayat wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Dan jangan kalian mendekat-dekati mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lumrah biasa umpamanya kalian perdagangkan harta anak-anak itu itu boleh tapi jangan sampai kemakan hartanya anak yatim sebab hukumnya berat Allah SWT berfirman orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya mereka itu makan api dalam hati dalam perutnya atau mereka menyimpan api di dalam perut mereka dan nanti hari kiamat mereka akan masuk jahanam. Ayatnya berbunyi innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka sebetulnya makan api dan nanti mereka akan pergi masuk api lagi. Maka sahabat itu waktu takut. Sehingga orang yang mempunyai anak yatim itu disendirikan makannya disendirikan mereka tidak makan kecuali mereka itu makan dulu walhasil diatur begitu rupa sampai itu anak-anak e, tidak harta itu anak-anak yang dimasakkan apa jadi hartanya sendiri dimasakkan sendiri tidak dekat dengan harta yang mempunyai rupa tapi akhirnya mereka itu tidak turun ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan islahun lahum khair yang penting kamu perbaiki harta itu. Kamu olah, kamu aktifir harta itu. Jadi kalau kamu gauli, ya bagus. Ya, maka tidak apa-apa. Kamu campur makan mereka dengan makanmu. Minum mereka dengan minummu. Asal kamu tahu batas-batas di mana hartamu harus kamu keluarkan dan mana harus harus mereka itu mengeluarkan hartanya sendiri. Ini ayat jadi masalahnya empat khamer dan judi mutlak dikatakan es eh, zam dosa besar dan dosa adalah es eh. dan tiap isim ada bahayanya ini sudah kaidah kalau orang Allah mengharamkan sesuatu maka itu sesuatu pasti ada bahayanya Allah mengharamkan minuman keras itu minuman keras ada bahayanya bagi badan kita akal tentang pikiran ingatan, perut dan sebagainya dan sebagainya. Nanti akan ada mungkin ada catatan tentang apa bahayanya itu minuman keras yang sekarang ini hampir melanda seluruh dunia. Lalu Allah SWT mengatakan mana manasih. Apa kalau Allah sudah mengatakan itu khamr berbahaya? Kenapa Allah masih mengatakan nanti Jawabnya kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Allah dalam Quran mengatakan khamr itu berbahaya dan dosa besar juga judi lalu Allah mengomentari mengatakan manafi' ada keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan bendawi dari jual beli khamr. Orang yang punya pabrik khamr untung besar. Yang memberikan alkohol untung besar. Ini Amerika Serikat pernah satu waktu mereka parlemennya atau kongres melarang minuman keras. Begitu mereka mendadak sontak mengatakan minuman keras diputuskan harus dilarang. Dengan demikian maka majalah-majalah di Amerika kehilangan advertensi tentang whisky, tentang macam-macam jenis-jenisnya. Ada yang ada macamnya champagne, ada apa. Tidak ada yang muat advertensi di situ majalah-majalah ini tidak membayar pajak advertensi sehingga kas negara entah di kehilangan berapa miliar dolar hanya advertensinya whisky dan minuman keras itu advertensinya tok miliaran dolar ini yang dikatakan oleh Allah Taala manafe tapi manafe ini di, di, di koma lagi Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kecelakaan yang akan menimpa manusia akibat minuman dan main judi jauh lebih besar daripada keuntungan yang mereka sudah anggap ini top. Sudah banyak sekali keuntungan Sebetulnya itu tidak ada artinya. Jadi manafek adalah manafek bendawi. Sehingga di zaman zaman Arab, zaman jahiliyah dulu, yang menguasai jual beli whisky dan minuman ini adalah Yahudi. Di Mekah maupun di Madinah. Mereka menaruh itu minuman di dalam guci-guci, dilak, dimasukkan dalam tanah. Ada yang sampai 25 tahun baru dijual dengan harga yang luar biasa mahalnya. Itu namanya al-khamr mu'attaq. Sehingga nama-nama khamr saja dalam kamus Arab itu kira-kira ada 2-300 nama. Jadi itu masyarakat-masyarakat sudah maaf-maaf nyetek khamr. Karena itu caranya Allah SWT melarang tidak sekaligus berhenti khamr. Tidak. Satu-satu sampai empat kali turun ayat dan penghabisannya dibilang fahal antum muntahun. Baru mereka bilang entahaina entahaina dan di kota Madinah waktu itu masing-masing yang punya guci dan punya dream dream homer semuanya dituangkan sehingga mengalir itu got-got di Madinah dengan homernya orang-orang muslimin waktu itu. Homer di dalam Islam ditutup. Tapi perkembangan zaman karena pergaulan kaum muslimin dengan bangsa-bangsa lain mereka masih dekati lagi ini yang dikatakan oleh Allah Taala barar bahaya Cilaka. Kalau Allah SWT melarang zina, mengharamkan zina, sudah jangan jangan pakai membawa alasan. Itu zina berbahaya. Untuk badan, untuk keturunan, untuk masyarakat, untuk semuanya. Sampai kepada keamanan pun. Itu zina ada sangkut pautnya. Kalau Allah melarang judi, sama. Kalau Allah melarang satu perempuan jangan jalan terbuka. Membuka auratmu, artinya kalau mereka jalan begitu ada bahaya. Dan bukan bahaya saja, ada balasannya. Sebab yang melanggar akan dibalas. Jangankan Allah yang maha kuasa, pencipta semua jagat raya, undang-undangnya dilanggar kok tidak balas Negara ini kalau undang-undang negara dilanggar orang dibalas, dipanggil, dimasukkan dalam penjara, didenda, dimarahi, kadang-kadang ditembak mati. Apa ini kekuasaan negara? Ya cuma ngatur saja. Tapi dia konsekuen. Lah kalau Allah SWT yang mempunyai ini dunia. Mengatakan kepada kita, jangan minum. Kita minum. Tunggu saatnya. Dikatakan kepada kita, jangan main kita main. Ya, tunggu akibatnya. Tunggu nanti ada bahayanya. Kita akan disebet di dunia dan akan disebet lagi di akhirat. Jangan makan harta anak yatim. Kita makan. Lihat akibatnya. Jangan meninggalkan zakat. Kita tidak zakat. Tahu-tahu orang-orang yang tidak zakat rezekinya terkikis habis. Jadi miskin kembali. Masyarakat muslimin. Jadi ini ayat jelas bahwa khamr, maisir, makan harta anak yatim haram, mutlak. Muttafaqun alaih, tidak ada dua kepala muslim bertentangan. Adapun tentang yang kita belanjakan adalah dibatasi oleh Allah Ta'ala kelebihannya. Kalau tidak ada kelebihan, ya makanan sendiri. Tapi kalau ada kelebihan, belanjakan. Itu buat kamu lebih baik. Al-afu. Al-afu itu kelebihan Bukan al-afu minta maaf, tapi al-afu kelebihan.